Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam sehat, selalu dalam nikmat, selalu dalam rahmat dan selalu dalam lindungan Allah serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi telah kita baca Al-Qur'an dilanjut dengan burdah Kesudah berdah ini memang menggembirakan bagi orang-orang yang gembira. <laughs> Bagi orang-orang yang sedih, ya menyedihkan. Ya, tapi insya Allah kesidah berda ini dibaca orang yang sedih pun gembira. Imam Muhammad Busiri ini luar biasa. Daya tariknya itu hebat. Sampai-sampai unggulan jenengan saya kita ini kalau sudah menjalankan membaca ini semangatnya itu sampai kesemangatan. Sampai-sampai kemarin itu di Malaysia ada satu orang dulu Malaysia pernah datang sama saya ke sini, satu rombongan, satu bis. Waktu itu dia datang ke sini, pas kebetulan acaranya malam kemis pertama. Jadi pas acara burdah waktu itu. Jadi dia waktu dengar burdah itu baru pertama kali dengar burdah. <laughs> Nyeneng gila. Gitu. Padahal di Youtube itu ada. Di Youtube ada, semua ada. Di internet. Pembacaan-pembacaan Buddha itu di mana tempat ada. Dan Buddha itu sudah diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa Urdu, bahasa apapun semua sudah ada Buddha ini. Bahasa Jawa ya wis enak. Ana cara kok sing guru enak. Angel <laughs> ah, terjemah ya. Sudah diterjemahkan dan itu dia waktu itu terus dia beli CD saya CD saya dibeli sama beliau itu disetel terus dari setiap pagi sampai keluar rumah, sampai masuk rumah. Gero-gero senengnya itu, disetel terus. Dan kebetulan beliau itu seorang motivator di di mana di Malaysia dan terkenal. Terkenal seperti kalau di sini itu Mario Teguh gitu. Model kayak Mario Teguh nuwi. Ini motivator top ini kan Wah aku delalah numpak mobil yo e, nyeneng tenan. Iya. Yeah. Wong sugih iki orang duit tapi iso iso nganggoni iki wong sugih. Paham ya? Jadi orang yang sing paling penak iki wong orang duit tapi iso numpak. Mudeng to. <laughs> Lah sing duwe mobil bayar pajak larang. bensinnya e, wala 1 kilo lima liter. Wis mobil sport Messi semua nyeneng nani. nane. Aku melebu iki genake mobil apa wudhu lagi. Gue Kuwi ning tuku omah ning Semanggi entuk 6 mobil lagi. Siji mobil cilik mekitik ngono cilik ini enam. Waktu saya masuk langsung Amin tada jiranin Loh, Tapi bilang loh kok ada loh Ini mobil baru masuk Islam gitu. <laughs> Soalnya tadinya lagunya lagu model aneh-aneh, sekarang lagunya modelnya lagunya Habib Syekh kabeh. Li subhanallah. Akhirnya kemarin saya diundang di sana di Malaysia, kebetulan diundang di salah satu tempat, beliau tahu saya di sana. Beliau pas kebetulan umroh. Saya dipanggil, ditelepon, "Bib, saya sekarang di depan makam Rasulullah. Saya mau mengundang Habib saya untuk baca burdah di tempat <laughs> saya." Lah kowe iki cek ning Medina kok, kamu masih di Medina kok. Ribut burdah. Loh saya nanti sudah datang, Beb. Insya Allah seminggu bukan saya sudah ada di Malaysia. Sebagaimana Habib ada acara di Malaysia kemarin ini. Betul. Kesana sana Wah, nyeneng gitu. Orang yang tidak banyak. Mungkin waktu itu 400-500 orang di gedung. Memang rencananya acaranya cuma dia dan familinya aja. Sama teman-teman. Tapi rasanya berdah itu bikin seneng seneng hati. Berdah itu rasa rasa mau bareng-bareng ijen ngono tok iya enak. Jenengan sing penting aja ning WC. Baca di temah di rumah itu. Orang duwe mic nyekel sendok. Enak itu. Darang siapapun juga yang ada kesulitan apapun, Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan kesulitannya berkat para wali-wali. Termasuk burdaki mau. Mang tanglet tiang-tiang Banjar. Tanya orang-orang Banjar. Orang Kalimantan itu. Dulu itu. Kalau di sawahnya ada wereng. Ada wereng bahasa itu. Itu bukan terus golek hama. Apa golek apa? Singgo mata ini hama ini. Enggak. Bukan terus cari terus disemprot-semprot hama ini wereng. Enggak. dibaca ini burda. Kan tidak masuk akal dong. Wong ki hama kok burdahan ki maksudmu piye? Lagi lak wong Solo. Tapi kalau orang Banjar tidak Kalimantan ini pakai obor lu. Apal kabeh, Abah Hanang itu apal juga kelihatannya. Jadi megang obor itu amin tadang kurijinonin widi sanan mimma zadadam mi mukletin bidami amhabatin rukumin tilka ika dimatin wa umadul barku fidal ma'imin idami famali ainaka terus sampai 166 bait. Belum rampung burdahnya, wis rampung werenge. Kuwi wong biyen, saiki malah rampung burdahe ya tambah akeh werenge. Sebab sing maca burdah ya wereng padha. <laughs> Apa sebab sing maca burdah wereng? Sebab sing maca burdah juga hama ini. Nyalong rono nyalong rene, korupsi rono korupsi rene, zakate orang metu ya terus arep piye? Wereng ngomong, kowe iki ora ngetokke zakat, berhubung zakat murah metu, aku sing mangan tak resiki. Ngene lho maksude wereng-wereng kuwi. Jadi aja nesu. Alhamdulillah. Kita lanjut. Burdah itu amalke, diamalke. Saya minta tadi kemarin itu catatan itu fotokopi dibagikan sekarang gue lali Kemarin mau saya bagi lupa. Ini doa yang saya bilang Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Doa Habib Ali iso diwaca diwaca sing gedhe wae sing cilik ora usah mbok kei sing gedhe-gedhe ya ya kuwi termasuk gedhe mas ah, ngono aku iki berat masukare cilik <laughs> cilik wonge umure 100 sisan ayo dibantu dibantu dibantu sing bagi bantu sing bagi ayo sebagian lagi mana fotonya? ini ya? sak cukupe eh. saya minta satu sini itu Jamal kasih anak itu bantu-bantu belakang, bagi belakang sana. Sini juga dibagi, ini sini. Ya, burdah itu dibaca dan insya Allah mudah-mudahan kalau tidak bisa bacanya setelan kasetnya lah setelan di rumah. di setel CD-nya itu. Ada apa harus beli vape? Ya nek pantes-pantes iki tuku. Masa jaluk terus kabeh digratis. <laughs> ya. Ya, tapi nek mau gratis tetap tak kei. Bismillah. Ini fotokopinan ini gratis, tapi aja mbok sepelekke. Biasanya barang sing gratis disepelekke, dibuang-buang, Rumong seorang bayar. Ya, arep tak bayaran wong yang ini kok jali bayaran kok kebacut men. Okay. tadi maksud saya di hati hati nek iso nganti hafal. Nek wis hafal kok aman ya. Aman apa enggak aman. Saya lanjutkan dengan eh, bacaan Gasidah Habib Abdullah kemarin.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 فرحانا أشر فالفنا أقرب من هذا ودا كلها طيف خيال فاكتكر وعن الأطماع والجرس إذا عنهما سفويت وأنت المفتقر وعن الأطماع والحرص إذا عنهما سقيت وأنت المفتخر وأرى العيش المهني وأرى العيش المهنى إن تكن راضيا بالسهل منها والوعر ومن الذلة خذ قسطا إذا كنت في عز لكيما تستقر ازهرا في طلب العلم فما فاز باللذة إلا من سهر اعملا بالعلم تسمى عالما فإذا اهمل فإذا اهملت فالأمر خطر لا تكن مثلي عليما قوله وعلى السيء من فعل مسير لم أكن أعدت لم أكن أعدت فعلا صالحا ولا لازم ولا لازم فرضي مقتصر ليس لي ذخرا سوى إفضاله والذي بالرعب حقا قد نسر فعليه الله صلى دائما وعلى الصحب وآله وعلى آل ما ذكر والحمد لله رب العالمين Wahtidari laisa yugni ma khala. Kemarin kita selesai kadang ada sekelompok kaum yang hanya uang di mata mereka. Sumpah kata Habib Umar bin Singap. Aku ya dunia bagiku sangat kecil. Kemarin terakhir di situ. Habib Umar bin Singap mengatakan dunia bagiku sangat kecil. Dilanjut ketika engkau menjalani persahabatan dengan seorang waspadalah aku juga sangat waspada. Berwaspadalah dalam kita mencari teman. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Teman yang jelek hanya menyanjung-nyanjung tapi sebenarnya dia tidak sesuai dengan sanjungan. Ya teman yang baik ya adalah teman yang selalu memberi nasihat kepada kita tentang kebaikan. Teman yang jelek adalah menyanjung-nyanjung kita sedangkan kita bukan ahlinya. Tidak pantas disanjung. Misalnya korupsi. Ini orang yang baik. Al-Mukarram. Eh, Mukarram biye. Korupsi gak Mukarram. Ya. Ini salah. Orang yang seperti itu tuh medeni. Orang yang baik adalah orang yang mengingatkan kita. Kalau kita ada salah. Contoh. Saya misalnya pakai topi miring ini. Saya jalan. Orang yang waras mesti ngandani. Habib. Topinya Habib kok miring gitu kan, tidak bagus Beb. Mesti gitu kan. Ini orang yang baik. Tapi orang yang jelek, uh Habib gantengnya. <laughs> Nah, ini kan kurang ajar. Wong tahu saya tidak ganteng gitu dikatakan ganteng. Ini kurang ajar. Itu contoh yang paling mudah. Ya. Jadi Anda tahu begitu, jangan diem, kasih tahu. Karena saudara kita muslim. Dan yang dikasih tahu, jangan ngomel. Saya dikasih tahu, eh jangan banyak omong ya. Ini terserah kepala-kepala saya sendiri. Loh kok terserah piye kamu itu kelihatan jelek, Beb. Pakai kopiah yang cetok itu lebih bilang ngono kuwi kan terima kasih. Ya, paham. Jadi orang terima kasih kalau ada orang yang mengingatkan kita, jangan ngamuk. Walaupun misalnya begini. Kita kalau disanjung jangan rumong sok bangga. Misalnya kita ini disanjung sama orang, Masya Allah. Habib Syekh ini luar biasa. Wajahnya nur, suka sholat tahajud. Padahal tidak pernah. Aja hujat jelas. Lagi lah luweh-luweh rusak dong. Wong jelas tidak pernah tahajud kok ya jelas bahwa saya ini tahajud padahal ngapusi. Mestinya kalau ada orang yang nyanjung begitu kita minta sama Allah ya Allah mudah-mudahan apa yang diucapkan itu bisa kami lakukan. Jangan bangga wong kita tidak melakukan kok bangga. Jadi kita jadikan itu doa. Amin mudah-mudahan aku bisa ngelakoni. Tapi jangan malah terus direndah-rendahkan, merendah itu juga tidak boleh. Wah subhanallah, aku kira pernah. Aku jongono toh. Padahal dia ini mau pamer, dia ini mau ngapiil. Aku kira pernah tahajud. Aku iki aja Aku Aku sedongakno mudah-mudahan ah ini kakek ngomong wis menengah wae. Amin ngono tok wae. Kadang nanti ucapan kita merendahnya ini juga sombong, ucapan tandinya yang anu yang ngapusi sombong. Jadi sama sombongnya, ya. Teman yang baik. Cari teman itu yang selalu mengingatkan kita. Kalau kita misalnya begini, kita mencari teman dalam perjalanan pun, ini jalannya kira-kira ke Surabaya mana, kanan apa terus. Wong di situ temannya ini teman yang sudah tahu jalan. Jangan cari teman yang bodoh, orang mudeng jalan yang mumet lo Kanan kiri tidak paham. Akhirnya, lu lah kok tekan Pekalongan, badan mau ke Surabaya. Surabaya tekan Pekalongan baru tahu. Lagi lah mumet. Akhirnya balik meneh gara-gara teman sing padha ora mudenge. Jadi kita harus mencari teman yang selalu mengingatkan kita di jalan yang benar. Tapi hati-hati saya itu, kata Habib Abdullah, ya Habib Umar bin Sega mengatakan, tetapi hati-hati saya itu juga belum cukup. Kalau tidak dari pengawasan Allah. Ini hanya bagi hambanya yang mendapat pertolongannya. Saya ikhtiar hati-hati itu pun tidak cukup ikhtiar saya tanpa Allah memberi pertolongan ke saya. Jadi Tuhan memberi pertolongan kepada kita, itu baru kita nanti akan jadi orang yang hati-hati. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyaka na'budu pertama, kepadamulah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah. Atau antarkan aku kepada sirat jalan yang lurus. Allah tidak akan mengantar kita ke jalan lurus. Dan kita tidak mungkin bisa beribadah tanpa pertolongan Allah. Jadi kuncinya yang di tengah ini tadi. Bukan kuncinya karena saya beribadah Allah nolong saya. Itu benar, bukan salah. Tapi sebenarnya karena Allah menolong saya, saya jadi orang yang ibadah. Karena Allah menolong saya, saya mendapat hidayah. Kalau tidak ditolong Allah, tidak mungkin saya ini bisa ikhtiar yang benar. Walaupun saya telah ikhtiar, tapi ikhtiar saya ini tidak lepas daripada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, pertolongannya. Jadi sebelum ikhtiar misalnya duduk-duduk di sana ada duit misalnya, di pintu ada duit. Saya duduk, ya Allah. Jadikan duit itu datang kepada kami. <laughs> ya. Ini dengan wong stres. Lah duitnya di depan sana katanya Allah, ayo jalankan kakimu, aku tolong kamu supaya sampai ke tempat itu. Jalankan kaki kamu tak tolong nanti sampai ke tempat itu supaya kamu bisa ngambil. Minum itu pun belum tentu bisa sampai ke dalam mulut kita ini kalau tidak atas pertolongan Allah. Ini contohnya, contohnya. Nah, gitu. aku buka ini kalau Allah yang nolong juga. Apa kekuatan saya? Tidak punya. Coba renek nyawa. Kayak ono model lomben-lomben merek apa. Kermeringis meringis ngene tak. Mau mati. Ada orang meninggal. Mas, mas, mas. Minum yuk. Ini eh, tak. Mending sok sok urung ditutup Nek ditutup iso mending naik ditaleni. Jadi kita syukur dan belum tentu ini sampai ke sini bismillahirrahmanirrahim. Sing mau kita tekan ditentukan Allah tekan tekan al bertemu. Sampai ke perut. Kalau ndak ndak mungkin sampai. Ini semua ketentuan Allah. Walaupun kita ini diajurkan sama Allah ikhtiar. Kadang kita ini mem, me, me, apa namanya, menonjolkan ikhtiarnya. Jangan ditonjolkan ikhtiarnya. Oh, itu kalau saya tidak kerja, saya tidak dapat duit. <laughs> ada orang tidur, tidak dapat duit. Contohnya, ada orang miskin di pinggir jalan, tidur sama anaknya kelon. Tahu-tahu ada orang naik mobil mandek ngugai. Ya, Siapa sih enggak ini? Nyambut gai. oh, turu, ngorok. Sing nyambut gai apa? Gambaran ini mau sing nyambut gai. Mudeng. Saya nyambut gawe ini gambaran ini. tok mau. Gambaran pikir ini mau nyambut gawe. Mudeng iki. Dadi aja kemangke sing kerja-kerja harus tidak kerja tidak dapat duit. Betul kerja itu satu ibadah yang luar biasa. Tapi kerja itu bukan cari duit, kerja itu mendatang menghampiri tadi. Menghampiri ada uang itu di pintu tadi. Eh, jangan cuma doa toh. Ayo ikhtiar, bangun kamu, gerak. Al-harakah barakah. Gerak itu banyak barokahnya. Jadi kalau dengan gerak al-harakah ini barokah. Owah mamah apa apa wong Jawa iki? Iya. Owah apa? Obah mamah kok owah. Owah ki owah kene ne owah. Keliru aku. Obah mamah. Wong pelinter men maca bebek. Obah mamah. Mau mamah ya kok dua sik ngono lho. Mau mamah meneng tok. Lho tapi memang kalau Allah menghendaki ya iso. Pernah terjadi satu cerita. <laughs> Orang mau mempraktekkan ini, oh coba tiru. Awas nih ditiru. Tiru malah mati tenan. Ini satu orang dia mempraktekkan bagaimana keyakinan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dipraktekke. Orang ini pergi ke atas gunung golek sing tidak ada orang sama sekali di atas gunung dia. Cari orang-orang tidak ada, burung pun tidak mencok di situ tidak ada. Burung males sebab tidak ada makanan ini. Katanya dia ini tepat untuk saya membuktikan bahwa Allah itu benar. Masuk dia di gua. Masuknya pun losor, <laughs> Baru masuk. Alhamdulillah. Mulai dia. Beritahu, La ilah illallah. La ilah illallah. La ilah illallah. Ngenteni panganannya. Tidak ada satupun makanan yang datang. Istilahnya ya Allah sudah sore siang nih siang harap sore gitu nih. Mulai luwe gitu. Mulai enak musik gitu. Kerucuk, kerucuk, kerucuk gitu. Musik wetengi kerucuk. Ya, subhanallah, tahu-tahu cedak maghrib udan. Nah, ya Allah kalau saya keluar ngambil banyu berarti aku tidak melaku. Saya tidak mau, saya maunya yang langsung masuk mulut. <laughs> Ini maksud terus tapi wong api, wong api ini, ini orang baik, ini ngelantai dirinya sendiri gitu loh maksudnya. Orang umum, tapi delalah tersebar ini. Subhanallah. Dia tidak mau. Dia sudah ini sholat, ibadah ini. Tahu-tahu ada rombongan kafilah itu jalan, golek nggon panggonan ngiyup. Cari sana, senter sana, nganggo pakai obor sana, obor sih. Tidak dapat tempat. Di wah itu ada lubang. Ayo kita masuk situ. Katanya yang ini. Iki keras. Waduh. Tidak, tidak, ndak menso. Ah, aku orang gelap ini. Tidak bisa. Akhirnya dia pura-pura tidur. Turun. Manusia ini tadi masuk. Duh, di center ini nganggul. Over Loh kok ada menungso. Iki mesake iki. Iki turu ke jam kira. Iki modelnya keluar ini. keluar ini. Saya bawa kamu sing keluan. Wis iki karo ngempet lah sing ngono kuwi. Iki aja nganti terus malah gaya acara. Subhanallah, iki keluhan. Ambil roti, diambilkan roti, dibuka mulutnya dimasuki. <laughs> Waktu dimasuki, Alhamdulillah. Ini buktinya Allah, katanya dia. Saya tidak pakai kemana-mana sampai ke mulut saya <laughs> sendiri. Lagi sih, wong ini kok malah, kamu ini kok malah melek, ngono malah bengak-bengok piye. Kok malah teriak-teriak, saya ini membuktikan salah satu ayat <laughs> Allah. Dan dan Allah membuktikannya kepada saya. Orang tak golek teko dhewe tekan alambeku iki lho. Dibuka eh, <laughs> kaya manuk diloloi. Lene subhanallah, aja niru. Kowe gaya ning atas gunung lawu ngono kuwi lho ngene tak telung jam. Ya iya. Eh lho. Tekani jin malah mumet Lu ada jin, jin apa? Jin luwe kuwi. <laughs> Orang sekarang itu kalau sudah mulai stres, alasannya itu diganggu jin. Padahal sini orang ganggu ki utekmu sing owah. <laughs> Wah ini Habib anak saya ini diganggu sama jin. Jin siapa? Jin mendelok anakmu ya wedi. Kok dadak ganggu anakmu? <laughs> Dulu ada satu orang datang sama saya kesian mesake orang tua itu luar biasa ya. Makanya kemarin itu kan didindir orang tua itu ingin anaknya dan keluarganya itu yang terbaik. Itu orang tua. Subhanallah orang tua dari tempat yang jauh datang ke rumah saya Habib saya ini di rumah saya, saya punya lemari khusus. Uang saya itu setiap hari hilang 100, seket, rongatus, gitu terus Habib. Hampir tiap berapa hari sekali. Loh, apakah di dalam situ ada jinnya Habib? Wah saya tidak tahu. Saya Kalau ada sih kirim salam. Bangun <laughs> enak kirim salam. Loh Habib ini saya tanyai kok malah kirim salam. Loh kamu katanya ada jinnya enggak? Saya yakin tidak ada jinnya. Jinnya ini ya wong sing gundul-gundul kuwi mau. Sing rambut ireng-ireng kuwi. Loh berarti manusia baby ya manusia tidak mungkin jin seneng duit. Jin itu tidak seneng duit. Jin tidak seneng duit. Jin apa? Jin tomang kuwi. Ya jin itu tidak seneng duit. Malaikat kok seneng duit kan ada orang-orang sekarang katanya nih haji kehilangan diambil malaikat. Malaikat kok nyolong akalmu. Lo ini membalas bahwa perbuatannya orang dulu suka nyolong sama malaikat langsung dicolongi. Malaikat ora butuh duit drun. Aja pendek-pendek to pikiranmu. Sing nyolong ku ya tanggamu kuwi dhewe. Kadang yang yang nyolong itu sak kamar sendiri. Iki mangkat neng masjid, tasih kono dibuka nyolong. Wah, duitku dia cukup malaikat. Alhamdulillah malaikat. Alhamdulillah malaikat. Ini dibodoh-bodoh kadang orang kita ini. Itu orang yang tidak beres. <laughs> Subhanallah. Orang itu saya bilang itu sing jebuk ya sing rambut ireng-ireng. Tidak ada Beb. Kuncinya tak gembal terus Beb. Kunci wong tua ya. Nganggo tagen. Di wis dikunci loro digembok diselipkan dengan tagen ini tak. Siapa yang ngarep jebuk? Siapa yang mau ngambil bisa Beb. Oh ya wis. Jadi mudah-mudahan kepegang itu. Saya naik bab cincin udah kenal lagi. Wis kamu pulang aja. Betul, saya bilang pokoknya itu tetap menungso. Kira-kira sebulan yang anu datang lagi Habib, betul ternyata yang ngambil anak saya. <laughs> ya. Lah, piye lah kok iso? Saya bilang, wong kuncine mbok gembel mbok leboke tagen. Kok bisa hilang itu gimana? Itu jin itu. Ndak pe anak saya betul sudah ngaku Habib. <laughs> Wah mosok tak, tak balik ngono sini mosok. Iki wong stres. Wong jin mau nyolong duit. Akhirnya ternyata dia pernah ketinggalan kuncinya dua jam. Nyantol dua jam dia pergi pengajian mulai kuncinya cek nyantol. Tapi wis digawe kopi karo <laughs> anaknya. Hebat ya. Anak model sekarang. Pinternya luar biasa. Makanya orang tua itu kalau didik ya sing bener. Anak barangnya aja pelit-pelit karo anak nek duit-duit ya anaknya kayak ono ngono lho. Ora mbok gawe ya colong. <laughs> Wong oh, anak model iki anak komputer. Anak sekarang kan anak komputer lah. Jadi kalau tinggal lengah sedikit, dah ini tak minta uang lima puluh ribu aja tak dikasih-kasih sudah setahun. Kok geletak ada lima ratus ribu, colong satu sekat. Iya. Yeah. Waktu dicari-cari, pura-pura sedih. Lu kenapa ayah? Kehilangan duit ya ayah? <laughs> Ayah-ayah kuwe yang nyolong ayah-ayah. <laughs> Hati-hati nyolongi duit kaya ngono. Uh, <laughs> semoga Allah menjaga malam-malam ibadah yang aku jalani. Maka masa indah itu terus kujalani dengan baik. Bagai air yang mengalir. Beliau ini sering malam itu ibadah dengan nikmat. Dan kenikmatan yang dirasakan sama beliau itu. Beliau ingin tidak berpisah. Saya yakin bapak-bapak. Dan sebagian ibu-ibu yang hadir juga di sini ada ibu-ibunya. Ramadan seperti ini ki ngangeni. Pasti ngangeni, tidak mungkin tidak. Sopo sing iso melek nganti subuh nih orang Ramadan tok. Terus terang aja lho, saya barang ini jam sebelas sebelas yang ngantuk nih Ramadan malah jam sebelas malam cek padang padangnya meripat. Gue mulai ngantuk jam tiga lebih seperempat. <laughs> Mulai setan mulai gandung nih, aduh wajah. Ben ku kawanan, kena wis kawanan. Alhamdulillah berhasil. Setan membuat pesta. Ayo setan-setan yang membuat hasil orang-orang tidak sholat subuh, silahkan masuk ke restoran A. Wah, kumpul. Mangan snack apa? Setan Gara-gara kira hasil orang supaya lupa tidak sholat subuh. Padahal mis melek nganti jam telu. Malah subuh, malah jam bolu. <laughs> Iki rasa tenang menungso Cuman memang suasana seperti ini itu sebetulnya apa? Meng mengangeni bebe. Ngangeni kok mengangeni. Kangen banget nih. Gitu. Dunia akan meninggalkanmu bagaikan mimpi di tengah malam. Dunia bagaikan rumput kering yang menjadi makanan ternak. Dunia ini bagaikan mimpi. Gue mimpi lunga Mekah. Melek wis rampung. <laughs> Enak mimpi diteruski karo melek ora iso. Ya mimpi ya pas mimpi kuwi tok merem, mimpi tekan hurung hurung ngambung arep ngambung Hajarul Aswad melek. Waduh, arep tak teruske ora iso. Diturok-turokke diterus tidak bisa. Sudah dunia itu ya gitu kaya mimpi tok. Ya kadang teko, kadang muncul ngono ya. dunia itu begitu dan ada pastinya, ada mandeknya ngono lho. orang gue mandek dunia sel susah. Dunia ini alhamdulillah pakai kiamat barang. Apa gunanya Allah menciptakan kiamat? Gunanya semuanya amal-amal ini terhenti. Kiamat suhro itu mati. Jadi ini tidak pakai kiamat terus. Dihitung terus nganti orang rampung-rampung. Dibuatnya kiamat. Tuh kabeh semuanya putus amal. Kecuali nanti ayo. Pertanggungjawaban di sisi Allah. Dengan kiamat itu memutuskan semua amal-amal kita. Ya. Bagikan daun-daun kering yang dimakan ternak. dipangan pedes rampung jadi kuwi serintil. Lha tenang lho, donya itu ya sudah gitu tok kamu makan habis itu apa? Uripmu ki gor turu mimpi kuwi mau tok. Karo iki nah. Metune ngono, enek anggur metune jadi apel, ora enak. Anggur metune ya kaya ngono, apel ya kaya ngono, jeruk ya kaya ngono, iso enak sing siapa yang menonton. Makanya sampai dikatakan ibadah yang paling ikhlas itu diperumpamakan keikhlasan seseorang seperti orang habis makan-makan yang enak-enak terus langsung masuk WC. Habis makan anggur, habis makan sate, habis makan sate buntel, wah mentelek mentelek ngene. Rampung makan, wah mules. Aduh, mencolot melayu langsung neng WC Tokek kabeh. Alhamdulillah. Wong ikhlas. Maksudnya apa? Paham tadi. Jadi wong-wong kuwi mestine nek kepingin wetengmu ki sehat, nek kepingin rezekimu resik ya tokno. Aja mbok kekepi terus akhirnya kembung wetengmu. Wis arep wis metu membuang air besar ya Allah, jangan ya Allah. Habis makan apel ini ya Allah, apel ini apel Gusti, Gusti. Anggur jarang kula makan apel Gusti tulung ya aja metu ora enak. Dia pasti mengatakan, Ya Allah, Alhamdulillah, apelnya keluar, anggurnya keluar. seneng sehat. Loh, begitu pula rezeki. Rezeki itu kalau dikeluarkan, sehat. Fresh terus. Makanya rumah itu, kalau pintunya banyak, itu masuk keluarnya udara bagus. Yang di dalam sehat kape. Begitu pula rezeki, masuk sini, keluar sana, masuk sana, keluar terus muter. Oh coba dekepi bosok. Olah Beb masak duit bosok tau Beb. Tidak, lho iya coba simpanan terus orang bosok wonge orang duitnya, <laughs> masak wonge bosok. Ya bosok pelit-pelit iki wong bosok apa? Kata beliau, karena apa? Kehancuran sudah terlalu dekat. Sebab semua adalah bayangan dan tipuan belaka. Pikirkanlah wahai manusia. Iki kape ki hapus bos. Ojo bingung, Kowe iki mimpi, maaf maaf mimpi ngambung ratu dunia. Wah, tangi lo kok ora enak. Gerhayal ta. Kamu ini di dunia itu cuma sementara. Sing mbok rasake, sing mbok anu golek wong wedok wayunya seperti apa, ya ditinggal. Segala sesuatu yang akan kamu tinggal jangan membuat kamu bingung. Tapi atur dan tata mereka supaya mereka nanti kalau ditinggal menjadi manusia yang selalu mengirim pahala. Jangan ditinggal malah membuat ngirim dosa terus. Jangan dianggap orang meninggal tidak mendapatkan kiriman. Misalnya, misalnya ada satu orang tua meninggal, anaknya bermaksiat, anaknya ini. Sebelum dia menasihati, sebelum dia mengajak kepada kebaikan kepada anaknya, dia pasti akan dituntut sampai di akhirat. Tetapi kalau dia sudah menasihati sekali aja, itu sudah cukup tidak ada tuntutan. Tapi kita tidak boleh menasihati sekali terus, dinasihati supaya mereka benar-benar seperti orang-orang yang tadi yang kemarin kita anu seperti Wang Bung. Karena tidak putus asa, terus nanti kan jadi baik. Orang saiki sesuk walduha wal laili idza saja. Demi waktu duha, ada demi waktu malam kalau kamu di waktu duha tidak selesai kamu urusan, siapa tahu nanti di malam selesai urusan. Kamu di waktu malam tidak selesai, siapa tahu di waktu duha selesai. Jangan putus asa terus. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus asa memberi rezeki. Allah tidak pernah putus asa memberi kehidupan. Allah tidak pernah putus asa memberi apa yang kita minta. Allah tidak pernah nuntut macam-macam kepada kita. Ayo kita minta sama Allah dan kita ikhtiarkan terus. Tamak dan cinta atas dunia jauhilah. Jauhilah rasa tamak dan cinta. Sekali lagi dalam tanda kutip, cinta itu bukan tidak boleh kerja. Cinta itu bukan tidak boleh cari. Cinta itu maksudnya dia kalau dapat dan kalau lepas itu posisinya sama. Itu orang yang baik. Tapi kalau berubah berarti dia sudah termasuk orang yang cinta. Termasuk yang cinta itu seorang fakir miskin masih memikirkan dunia besok. Itu orang cinta juga. Mang bayangke, wis fakir termasuk golongan cinta dunia kan berat. Jadi katanya jangan memikir kepada sesuatu yang belum terjadi. Lakukan apa yang saat ini yang sedang terjadi. Yang akan terjadi minta kepada Allah untuk diberi perlindungan dan kemudahan atas apa kehendaknya mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik. Karena kita tidak tahu. Yang sudah lalu jangan membuat Anda itu kecil, kecewa. Saya ternyata dulu berbuat maksiat, saya ternyata dulu begini, tidak usah. Tidak usah bingung itu dulu-dulu. Yang penting saat ini saya tidak bermaksiat. Saat ini saya jadi orang baik. Masalah besok minta kepada Allah dilindungi supaya tidak bermaksiat. Selesai. Jangan dipikir terus malah tidak tidur-tidur mikirin sesuatu urung tentu entok. Pikiran asing saya kira. Burung yang di tangan itu yang kamu ragati, bukan yang terbang itu. Wah, itu ambil betul ya. Sehingga iku Akhirnya yang ini lepas, ini di, di ini di diragati dulu lah, dihidupi, dikasih makan, dikasih ini. Lama kelamaan dia akan jadi burung yang baik. Kita lihat burung yang di atas kita heran. Wah, Sakapan ya saya ya ucul, burung yang di bawah ucul, yang di atas tidak dapat. Akhirnya dua-duanya lepas. Tamak dan cinta atas dunia jauhilah, maka engkau akan bersih dan dibanggakan. Kalau kamu itu bersih, tidak tamak dan tidak ya ya cinta kepada dunia, kamu akan dibanggakan. Saya sering mengatakan pitik, pedus, pitik, kucing itu, delok wong lomani seneng. Kalau ada orang yang dermawan, itu kalau pergi ke restoran, kucing itu nyedak dengan senyum. meow cedak. Ini bakal nih bakal nurai. Dia paham ini kucing sama anu. Ini orang yang makan ini bakal nurai orang ketang balung loro potelu mesti dikasih. Tapi kalau yang pelit dia nyingkir dewe. Lu di depan tuh ada kucing-kucing enak kucing enak pitik barangnya. Katanya dia ngobrol karo pitik kucing. Dek wi dek, iki wong sing teko piye dek? Wah iki modele pelit. Mosok dek, iya wis buktekno ngene orang percaya. Urung mlebu lak wis busah nggo. Bener, baru masuk. <laughs> lah, kok pakai pitik bener lah. Wis tak kandhani, wis wong iki aja mbok urusi no wae ora cetha ngono. Akhirnya nyingkir kucing sama pitik ini, ya kerja sama. Bagaimana ya manusia sekarang pitik? Waduh, susah. Zaman nenek moyang dulu katanya pitik yang <laughs> sadek. Itu nyeneng ke. Mbah bayi dhewe biyen lemu-lemu. Saiki awal dewi kuru-kuru. Permasalahan ini ini obrolan beda sama kucing nih. Gara-gara menghadapi orang yang pelit nanti Maka jadi orangnya jauh pelit-pelit sing loman. Nah, diantaranya untuk menghilangkan. Supaya kita tidak dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Tidak termasuk orang-orang yang mubadir ini temannya setan. Kalau membuang makanan sisa, niati makani pitik, niati makani kucing, niati mangani iwak, mungkin ada iwak cemplung nggon kolam. Nah, wa itu buang kuwi niati mangan kuwi mangani kucing ini. Jadi tidak termasuk mubadir, ya. Tidak masuk mubadir. Niati gitu, syukur-syukur ada yang makan lainnya. Kalau tidak ada yang makan daripada bosok kayak kayak kucing. Dan kucing ini melu seneng. Tondo-tondo akhir zaman kucing sama tikus sudah bekerja sama. Anda lihat coba. Sekarang kucing sama tikus itu curur. Loh, aku. Cing, biar untuk bagian mah hurung untuk. <laughs> ya. Sekarang subhanallah tikus sama kucing-kucing di rumah itu tikusnya tetap jalan-jalan. Malah hai. Tom and <laughs> Dulu Tom and Jerry padu. Saya kira Tom and Jerry akur. Lihatan film Tom and yang baru ini sudah banyak akur. <laughs> Eh, Aku yakin bahwa kehidupan yang nyaman adalah bila kamu rela terhadap pemberian baik yang mudah atau yang sulit. Kalau kamu rela atas pemberian Allah, yang mudah maupun sulit, tenang. Oh. Ini maksudnya orang yang tidak macam-macam loh. Jangan nanti, wah saya alhamdulillah berarti saya mendapat kesulitan ini bagus kesulitan bagus piye wong kuwi rentenir. Datang ke tempatnya rentenir utang sama rentenir habis itu tidak bisa bayar, alhamdulillah saya dapat kesulitan. Ora alhamdulillah kuwi kowe sing salah. Ngerti wong kaya ngono mbok cedhaki. Kecuali kalau kamu sudah jalan bagus, ini bagus sama Allah diuji dengan kesulitan. Iya, alhamdulillah. Berarti saya diingat Allah. Diuji malah diingat Allah. tapi iya, Allah yang mengatakan nek saya menguji berarti aku cinta kepadanya. Namanya orang cinta itu diuji dulu. Misalnya jenengan cinta saya. Tapi orang jenengan lanang ah. Bojoku Bojoku <laughs> bojoku seneng karo aku tuh. Saya nih kisah urung kawin loh. Nek wis kawin biasanya rada beda, ora cinta kasih sayang tok. Ini sebelum kawin tuh cinta menggebu-gebu. Wahai kekasihku, surat lagi tan tinta merah. Kalau kamu ingin mendapatkan aku, ingin menikah dengan aku, <laughs> aku tangga pentung barang, anggo pentungnya telu aku, tik tik tik pentung telu cukur dulu jenggotmu. Kira-kira saya cinta itu terus tak cukur apa tak nengge. Ya tak cukur, tidak ada silet pakai peso, kesowek-sowek ben yang penting demi pacar. Demi kekasih. Tak lakoni. Iya. Nah. Wah ya. Dikono ketok wis seneng. Padahal ngene iki maksud ya apa ora mudeng. Ngene wis aja. Terus begitu. <laughs> Jadi kalau kita terima atas pemberian Allah ya, didasari tadi itu pemberian Allah, terima. Bismillah insya Allah. Allah menguji kita itu baik. Allah memberi kita itu pun juga semuanya baik. Semua yang dari Allah tidak ada yang tidak baik. Isharan fi talabil ilim. Nah, apabila kamu kaya, ah, ini terlanjutnya. Apabila kamu kaya, hiduplah dengan rendah hati dan sedang-sedang saja. Maka kamu akan langgeng. Kaya, rendah hati. Itu orang seneng kafe. Tapi wong kaya sombong. Wih, yang kemarin itu saya ceritakan nih kopi kopiah ini. Ciri-ciri wong suki sombong. Ini lagi karo udut nih, tak. Misalnya pipane. Terus katokan sepatu ini dokok nih kaki di atas kaki begitu. Wah, ini. Asbaknya itu kira-kira 4 meter. Jadi mau mau anu debu abunya ini dadak melakukan rono sik ben krungu suarane sepatune. Tok tok. Iki ciri-ciri wong sombong. Aku nek delok wong-wong ngono mblenek ngene kene ate. Arep muntah ora sida muntah. Nek tak untahke kowe aja ngono-ngono to, Drun. Sugih ya sugih sing santai wae. Sugih santai niku pripun to, Beb? Layanono wong sing ora duwe kuwi sugih santai. Wong sing pikir-pikir ahlan, kaya falak pikir, ora kentang lambene tok wis ora apa-apa. Wis ngono wis bismillah daripada lambe ora ati ora. Bismillah ngono kuwi. <laughs> Trimane bismillah itulah wong suge sing tenang tentrem. Orang suge nek dalam keadaan seperti itu dia hidupnya akan nyaman kata Habib Abdul. Sing sederhana. Sederhananya itu bukan terus orang untuk bangun rumah. Bangunan rumah sak gede-gede ini karmu sing api super api tapi tonggomu seneng. Aja bangun rumah tapi tonggomu gur perengat perengut wae gorok gara kowe nek lewati Ung bekat selilit mbok jupuk neng Gawa mulih. Lagi tonggo lak mumet to. Iki genahe piye? Slilit. Duh tiba ning ndi mau? <laughs> Golei kok ning nggon tisu go mule. Wah ini super pelit. Jadi ini kaya ngono wis rasa urip. Rasa urip tidak layak hidup. Omahe tulisan ngono ini. Rumah tidak layak hidup bagi penghuninya. Ngono wis dadekno kuburan. Kuburan sik iso ngopeni wong. Kuburan sik manfaat go tanggane. Ayo ngomong orang. Kuburan wali-wali songo itu tonggo sak negara liya teko sing duwe pes entuk bagian ya no? sing bagian parkir entuk bagian wali li turu wis wis wis meninggal ini sudah tidak ada kuburane to terus sing dodol roti entuk bagian terus sing bagian ning kono ngarah ketok ini ki nang ki Malik Ibrahim niki Mbah Soleh niki anu entuk bagian Lu ngono kuwi tok bagian mau mati kuwi, mati. Kuwi jek iso ngeki bagian sing urip. Masa sing urip ngungkuli sing mati. Makanya hati-hati apabila kamu kaya ya begadanglah kamu dalam menuntut ilmu. Lah kaya awake dhewe iki. Wis kaya ngono sugih sugih sederhana terus begadang golek ilmu. Enak ora begadang ora begadang oh begadang ora malam minggu malah apa Nah Naudzubillah ning alun-alun kidul ngono kuwi, alun-alun ndi gue. Wah. Tadi kan kemarin diceritakan tuh. Kalau Ustaz Fuad kuwi sing nikah kuwi. Kalau istri tidur di pangkuan suaminya, seberat itu Allah akan menghilangkan dosanya. Wah ya. Dilah bojone kuru. Berarti dosanya sithik. Sing sing ilang, sing ilang. Lah nek kira-kira ning alun-alun Sing turu kuwi du bojone udu apa entuk apa kira-kira? Entuk kebo kuwi. Jajarke makome karo makom kebu, tapi memang subhanallah makom kebu lebih ajen daripada kajen daripada makome menungso. Saya waktu lewat di alun-alun itu, pas kebetulan kebu meninggal katanya. Nek menungso mati. Tadi aji kebun <laughs> itu ada orang mati, pip. Itu kebunya meninggal, beb, Uh, <laughs> ya. Kebu Kiai Slamet. itu meninggal. Kiai Slamet iki kiai ini sing ngangon kebu jenenge Slamet kudu kebune, ngono lho maksude. Ah itu meninggal. Saya pakai sepeda motor. Jangan rame-rame dimatikan. Loh. <laughs> iki gilae menungso iki waras apa ora to ya. Ngubur menungso malah udah tutut malah ngakak-ngakak, ngubur kebu malah khusyuk. lagi iki ini iki menungso Engko purku yo. Wis dimatikan mesinnya. Ya aku yo manut lho, kono ki ngamukan. Ora tak pateni dipateni menusane malah kan. <laughs> Ya tak pateni tak tuntun-tuntun ngene-ngene gara-gara kebo, bibar katil kebo ki mau. Wis tekan gading buka nang jeglek. Bebu kowe le aji. Lebih haji timbang awake dhewe. Lek ngono ora enak sing bengak-bengok sirik. Tapi nek nek ngubur ki menungso malah sirang. Kubur kok pakai subhanallah wa bihamdihi. Itu syirik tidak ada tuntunan. Lah terus piye carane ngubur? Apa kok bengak-bengok? Eh, ngene orang lebih kan lebih subhanallah lah. Dulu pernah ada orang nyari rombongannya Jamal ya. Biar pas awal-awal orang karangan nyari nganggo kelambi, tubuh, nganggo sorban ngene barang. Melu anyaran iki anyaran. Biasanya gitaran ning alun-alun iki melu. Lah wong-wong tuane rada geger. Iki anak-anak saya sekarang kalau Jumatan Habib pakainya baju panjang itu apa tuntunannya Rasulullah ada. Piye to? Lagi iki piye maksudmu apa kon nganggo batik? Lah memang neng Indonesia iki pakaian yang resmi itu batik. Monggo, tapi nek enek wong nganggo klambi dawa ya ora apa Pak. Oke, yang kedua. Itu sama orang tua kurang ajar menantang-nantang orang tua. Loh, ini itu saya tidak pernah mendidik, Pak. Kalau ada anak menantang orang tua, ya dilihat dulu orang tuanya. Wong tua kaya apa? Ya, wong tua orang pernah sholat, wong tua orang pernah ini ya. Anak itu memberi nasihat kan wajar, Pak. Lu nasihatnya tuh ngomel lah. Sekarang coba anda sholat toh, nek ijek ngomel tak kambleng ya. Lalu bingung dia Lah itu yang ketiga tuh nek soalnya ada orang meninggal terus subhanallah walhamdulillah. Lah timbang tak bilang misuh-misuh enak di, <laughs> Ngangkat mayit iki karo misu, misu pitik. As as ana ah, lagi misalnya, Nah, misale ngono-ngono kuwi. Kira-kira piye? Sama subhanallah enak mana? Wis ndak usah pakai dalil, enak dirungokke ndi? Enak subhanallah ya wis menengo. Lah kok mbok lapor kerene. Akhirnya alhamdulillah jadi aku anak karo wong tuwane kuwi. Anak jenengan biyen ya ora wong apik, Pak. Saiki kepingin dadi apik timbang gitaran ning alun-alun ora cetha. Ya ben melu selawatan ora apa-apa to, Pak. Nganggo klambi dawa ya ben nek cendak malah ketok. Tangono ngono ya akhirnya jadi bagus. Ya itu makanya orang-orang ini kadang ojo nyalah gesek nek belum tahu apa maksud dan tujuannya. Begadang dole ilmu tidak ada yang merasakan lezatnya ilmu kecuali orang-orang yang begadang. Anak-anak yang mondok itu kalau kepingin mutolaah atau apa itu enaknya di malam hari. Dan itu cepat nangkep. Kecuali wong sing diganduli setan gue mau. Meripan dingin-dingin ke orang ketok-ketok. Tapi nih nonton bola. <laughs> Al-Quran ini saya ngaji. Terus habis ngaji rampung saya pikir masuk ke dalam di Masjid Rian. Tafsir. Pelajaran tafsir siang. Baru duduk lima menit. Ya. Ini. Oh setan iblis. Rampung tafsirnya. Allahumma sholli wa sallim doa. nih. ini motor ini, Tak culak kok eh gue mau ngantuk saiki orang ngantuk itu terus maksudmu Tak jaya Tak culet saya Sing siji ngomong culak kan beb. rakyat tak sih, sisan malah rakyat tak Quran nek buat culak malah. Jadi subhanallah, Anda lihat ini. Subhanallah, ngawan awan-awan luwe Neng masjid rian delalah ini AC ini luru. Aku lugu ngisor AC. Diterangkan masalah ini. Gesing ya, terangin kan Ramadan alon. Tambah. ini Geledek. Rampung. Rampung tek langsung meleknya. Ini setan iblis. Jadi setan ini anak makanya resep untuk bisa tidur dengan nyenyak atau ngantuk reso ngantuk reso turu, turu maca Quran. Allah turu. Lho orang sang ngombe pil, obat tidur apa ndak usah. Baca Al-Qur'an. Jam rolas bengi ora iso turu-turu. Cek mikir ngalor ngidul maca bismillahirrahmanirrahim. kalau bi biadil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in syai'in syai'in. Turu. Setan itu lihat kita seperti itu, tidak mau. Setan lihat loh. Ini kok mau ngaji, tidak bisa tidur malah ngaji. Oh, jangan. Tak gandulan wae ning ngono. Kaya wong-wong ning juruk ya. Gandulan iya. Satu sini satu ini. Iya, halo. Teng nanti nutup. Mosok setan gandulan ning mripat. Mosok endi wae, endi wae. Lah nek ketok ora kok anukin ya. Ketok malah wedi. Jadi resep untuk tidak untuk tolabul ilim bengi gitu. seger turu wase turu tangi habis itu mandi seger bismillah tahajud maca kitab Orang mungkin dari wong bodoh. Orang mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Napa kowe jenengan ngelampai nggih mboten. Lagi resepe kene kok aku kegor ngomong kene kok aku ngelampai, yo ya ora aku. Mulai ku yo ya jam telu tekan omah jam setengah papat. Begadangin yang mobil. <laughs> I'malan bil ilm. Amalkan ilmumu engkau terpanggil sebagai alim, jika engkau tidak beramal maka urusanmu membahayakan. Dua ilmu diundang alim, tapi ini orang bu amal ke, jadi wong yang membahayakan di dunia. Pertama manusia yang akan belalala. Ya kemarin dikatakan sing anu, wong-wong sing lambit. <laughs> tapi orang amal ke. Tidak mengamalkan loh ya. Kalau siap untuk mengamalkan boleh. Jadi orang sekarang bingung kalau cari ilmu gimana, Beb? Saya kalau nanti banyak ilmunya tidak mengamalkan gimana? Bu, jangan mengatakan tidak. Saya akan amalkan. Pelan-pelan yang pokok-pokok dulu yang dijalankan. Gitu loh. Wegah menuntut ilmu takut nanti kalau tidak mengamalkan nanti Allah murka kepada kita. Yang dimaksud itu bukan bukan tidak. Tidak itu sama sekali tidak akan mengamalkan, cuma memamerkan. Tapi kalau niat saya niat mencari ilmu akan saya amalkan. Alon-alon. Insya Allah dibantu sama Allah untuk mengamalkannya. Jangan meniru saya alim tapi omongan belaka. Subhanallah. Habib Sekap bin Umar <laughs> Sekap. Beliau orang yang mengatakan begitu. Orang yang mau di tangan beliau itu 40-an kutub. Keluar murid-muridnya luar biasa. Di sini mengatakan jangan meniru saya. <laughs> Subhanallah. Sedang aku masih melakukan kesalahan. Saya tidak menghitung amalku pasti soleh karena aku melakukannya yang fardu kadang teledor. Subhanallah. Maka aku sebenarnya tidak punya simpanan apa-apa. Tetapi hanya anugerah Allah dan Nabi Muhammad yang selalu dibantu ketika ada kesulitan. Jadi beliau ini dengan ilmu yang begitu tinggi, dengan akhlak yang begitu tinggi, mengatakan saya tidak mampu apa-apa kecuali ini semua atas kehendak Allah dan syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya ini orang-orang yang soleh itu selalu memautkan dia punya amal dengan orang yang dahulu. Dia tidak pernah mengatakan saya. Dia mengatakan mereka. Saya tidak mampu, mereka yang mampu. Itu nanti dia akan selamat. Begitu pula mereka nanti mengatakan mereka sampai ke Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat kepada Rasulullah dan para keluarga dan sahabat-sahabat, sahabat beliau selama lamanya. Amin ya rabbal alamin. Tadi ini istilahnya peringatan-peringatan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ah, Habib Muhammad bin Segam uh, eh, tentang bagaimana kehidupan kita. Carilah teman yang baik. Jangan mencari teman yang hanya menyanjung kita. Carilah ke, apa namanya dunia, jangan kau cintai. Dan carilah ilmu di malam hari. Di situ tempat ilmu Allah akan memudahkan bagi penuntut ilmu. Jangan khawatir terhadap pemberian Allah. Pasti Allah akan memberi. Semua yang diberikan Allah itu pasti baik dan kita terima semuanya dengan baik. Kalau kita menerima dengan baik, Allah akan menambah kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita dikasih contohnya aja kita kalau sama manusia, saya kasih misalnya Anda tak kasih duit rong ewu. Oh mosok rong ewu, ya mandek. Mosok rong ewu, mandek gitu. Tapi Masya Allah, rong ewu luar biasa. Iya, mudah-mudahan jadi akeh. Beb, terima kasih. Saya tak tambahin rong ewu. Kadang tak, oh, terima kasihnya kok sih, nang emang ewu, tambahi emang Sama manusia aja kita sudah bisa membuktikan. Dengan ucapan terima kasihnya yang ikhlas, dengan ucapan itu manusia itu ingin selalu membantunya. Ingin selalu memberinya. Tetapi kalau dengan ucapan mau sok cuma segini, mandek orang itu. Wes gini gini. Oh, nyedak. Wes boro-boro lah. Kan gitu dah. Walaupun kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh berucap seperti itu boro-boro. Makanya kemarin Ustaz Muhammad nanya sama saya gimana caranya. Anu, kalau ada orang yang datang itu nganyelke tahu bahwa orang itu bohong. Tahu jelas orang ini bohong. Minta bantuan sama saya, dia bohong. Dibantu apa tidak? Nek coro Rasulullah tetap dibantu. Tidak usah urusan masalah dia bohong apa tidaknya. Di hati dia kita tidak tahu. Masalahnya nanti dia akan bohong silahkan. Tapi kita bantu. Nah bantunya itu pun juga kita lihat. Sekemampuan kita juga. Ini kan bukan terus sakar PD. Ya, ini tetap buku ini nanti uh, dibaca bareng-bareng di akhir majelis. Di akhir majelis. Ini biar Ustaz Muhammad dulu, Hussein menyampaikan dulu kalam dari Habib uh, Abu Bakar Atas Al-Hafsi. Habis itu nanti kita uh, fikih. Nanti akhirnya kita baca ini. Disimpan. Disimpan yang di, neng hati Orang mungkin hilang. Tapi nek disimpannya di lemari, <laughs> disimpan neng kantong kumbah. Waduh, hilang dah itu. Lah bagi yang sudah dapat, kalau kepingin dapat ganjaran, ya kopi nggo tonggone. Gue pengen nyoh ya tak kei. Iya, Artinya api banget lho. Wah, ngono gaya-gaya sedih lah. Orang masalah yang penting kopi sepuluh. <laughs> Orang kopi gaya, ya aku min dalik. Ya, insyaallah ini bagus. Dan doa yang lain bagus, bukan tidak bagus. Cuman ini kok nyenengke ngono lho. Ada bagus nyenengke, ada bagus yang kurang nyenengke. Maksudnya tapi kalau doa tidak ada yang kurang, semuanya api, ada yang lebih api. Zadu tuhron ala tuhri. Rasulullah itu sudah bersih, tetapi sama Allah dibersihkan, ditambah kebersihan beliau ini. Bukan Rasulullah kotor. Waktu dibersihkan hatinya itu, bukan hati dicuci Rasulullah hatinya yang kotor, salah. Tidak kotor Rasulullah. Sudah bersih, tambah bersih. Tambah kinclong. Ya. Di mana? Belilah di toko Mohan. Ya. Inilah al apelu wal jeruu. Ya, dongake Mas Menu nih. Supaya lancar semuanya dunia akhirat dan kita semua dungu bareng-bareng. Dongake kafe juga semuanya yang ikut majelis ini, yang mendengarkan majelis ini, yang membantu majelis ini, Ya apapun yang terlibat di dalam majelis ini. Wabeh didongake. Dan insya Allah Allah akan memberi keberhasilan yang luar biasa di dunia sebelum di akhirat. Terutama berhasil yang paling minim insya Allah. Berhasil kita ini ada mahabbah kepada salihin. Ada mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling besar keberhasilan kita adalah berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lebih luar biasa daripada Lailatul Qadar. Wong bingung golek Lailatul Qadar nek aku tak bingung golek kepingin mimpi Rasulullah. Gue nek mimpi Rasulullah ngungkuli Lailatul Qadar. Nek iso mimpi Rasulullah, wae Lailatul Qadar enteng no. Aku ndak pernah mimpi, di mimpine macan, mimpine ula, <laughs> mimpine Ya yes, ketemu nih ngono gara-gara amale elek terus dadi mimpi. Apa yang mimpi macan tu orang jelek ndak, insyaallah mimpi ku jenenge kembangnya wong turu ya. Jadi insya Allah nek kepingin mimpi wong soleh, kepingin mimpi yang baik sebelum tidur, hayalkan mereka. Insya Allah mereka akan hadir di dalam mimpi kita.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 Ini di kajian kali ini Habib Abu Bakar Atos Al-Habsyi beliau mengutip hadis-hadis yang menyatakan gimana ketinggian dan kedudukan ilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ya, mari kita lihat bersama apa yang dinukil oleh beliau. Hadis ini pasti sama beliau sudah tahu ini hadis yang menjadikan orang untuk semangat menuntut ilmu. Di antaranya faqad qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah menghendaki kebaikan untuk dia, yufaqihu fiddin maka orang itu diarahkan akan memperdalam kepada ilmu agama. Eh, yang di sini yang luar biasa apa? Ketika Allah itu berkeinginan orang ini jadi orang baik, Dijadikan sama Allah senang sama ilmu agama. Berarti kembalinya kepada Allah. Makanya ketika seseorang itu hadir ke majelis ilmu, pada hakikatnya Allah yang mengundang dia untuk hadir. Allah mengundang dia untuk hadir karena Allah kepengen dia jadi orang baik, diajak dia datang ke dalam majelis ilmu yang ngundang Allahnya. Ini, ini di sini kedudukan ilmu sangat nampak sekali. Jadi yufaqihu fiddin, memperdalami ilmu agama itu adalah ciri-ciri orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dia menjadi orang yang baik. Hadis yang selanjutnya. Kalau satu hadis ini sebenarnya kalau mau kita bahas panjang juga bisa, cuma kita hemat waktu, kita lanjut ke hadis yang selanjutnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka oleh Allah digampangkan jalannya untuk menuju surga. Amin Allahumma. Amin. Insyaallah kita semuanya digampangkan jalannya oleh Allah untuk menuju surga. Menanggapi hadis ini, perlu kita lihat jalan menuju surga itu kira-kira gampang apa susah? Susah. Jalan menuju surga, mati dulu. Meninggalnya husnul khotimah. Kemungkinan masuk surga besar. Meninggalnya su'ul khotimah, kemungkinan masuk surga semakin kecil. Nah kalau mau meninggal husnul khotimah, dalam amalnya hidupnya sehari-hari, dia harus sering berbuat baik. Husnul khotimah. Amalan baik meninggal husnul khotimah. Di alam kubur, termasuk perjalanan menuju surga. Selamat di alam kubur, insya Allah bisa masuk surga. Di alam kubur misalkan gagal, kemungkinan masuk surga juga kecil. Padang mahsyar. Selamat di padang mahsyar, kemungkinan masuk surga besar. Gagal di padang mahsyar, kemungkinan masuk surga semakin kecil. Dan masih banyak pula hal-hal yang harus dilewati. Di antaranya mungkin mizan, timbangan amal. Nanti amal kita itu ditimbang semuanya sama Allah. Kita ngerasani orang. tekan orangnya. Gimana? Kamu pernah dirasani sama dia? Mau maafkan atau mau nuntut? Itu semuanya ada. Makanya Rasul pernah menceritakan dalam hadis. Ada nanti di surga orang-orang itu yang dikatakan sama Rasul muflis. Muflis itu bahasa Indonesia nya bangkrut, total, pailit, ludes hartanya. Muflis namanya. Sahabat tanya, ya Rasul, masa di surga ada yang bangkrut? Di surga memangnya ada toko di akhirat. Kan tidak ada toko. Gimana caranya orang itu bangkrut? Nah orang yang bangkrut itu dikatakan orang yang dia datang bawa amal soleh banyak. Ketika sudah disidang, ternyata dia pernah berbuat jahat kepada orang ini. Nanti orangnya panggil, gimana? Kamu maafkan nggak? Nggak. Pahalanya dikasih ke teman orang itu. Nanti semakin banyak, kalau pahalanya, stok pahalanya sudah habis, Sedangkan orang yang didolimi itu masih ada. Gimana caranya? Dosanya orang yang didolimi ditanggung sama dia. Jadi orang yang datang bawa pahala yang banyak, ketika disidang pahalanya habis, diganti dengan dosa yang banyak. Wal iyadzubillah min balik. Jalan menuju surga kan susah. Nah jalan yang paling gampang yang akan mengantarkan kita kepada surga itu dengan cara kita di jalan yang menuntut il, ilmu. Jalan menuntut ilmu itu bukan berarti kita nggak boleh kerja sama sekali. Justru kita kalau pagi kerja, kalau sore sisihkan waktu kita untuk ngaji, untuk nuntut ilmu. Kadang-kadang fokus kerja terus sampai malam. Anak-anak juga, anak-anak kita itu tanggung jawab kita, maaf. Terkadang anak-anak itu pagi sampai siang sekolah, sorenya les, malamnya capek, nggak ada kesempatan untuk belajar agama. Ini orang tua tanggung jawab nanti. Ya, kalau anak sampai tidak bisa ngaji, ngaji tidak bisa anaknya, dikasih Quran, nggak ada gunanya. Qurannya cuma berdebu, taruh di atas lemari. Dikasih gitar, fasih nyanyi anaknya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, bukan dapat kiriman Quran, dapat kiriman lagu dari anaknya. Lihatlah min Jadi yang namanya jalan menuju surga itu susah. Yang menggampangkan adalah kita dengan cara menuntut ilmu. Kita kalau gambarannya mau pergi ke Jakarta, kita bepergian itu paling seneng dengan jalan yang paling gampang apa yang paling susah. Jadi ya, dengan kalau mau ke Jakarta jalan yang paling susah ada ngontel. 6 bulan insya Allah sampai. Sampai tidak tahu kakinya bengkak apa enggak itu. Ada lagi yang paling enak, naik pesawat. Pesawat yang paling enak apa? Yang kelas bisnis. Pesawat kelas bisnis itu sofanya sudah didesain seperti badannya orang yang duduk di situ. Yang kelas bisnis. Itu baru obah sedikit aja pramugarinya datang. Butuh apa Bapak? Pesawat kelas bisnis. Kira-kira ke Jakarta naik pesawat kelas bisnis enak enggak? Enak. Pesawat yang kelas ekonomi juga enak. Cuma mm, perlakuannya nggak sama dengan yang kelas bisnis. Pesawat kelas ekonomi mbok muntah nganti arep mati udah diurusi karo pramugari. Kenapa? Kelas ekonomi. Yang kelas bisnis lain. Lah kalau kita mau cari jalan yang paling gampang menuju surga, yang paling enak, nah bayarannya apa? Jalan hidup kita adalah jalan hidup orang yang menuntut ilmu, selalu mencari tambahan ilmu. Orang yang punya pekerjaan penghasilan, dia berpikir gimana caranya supaya tiap hari dapat tambahan penghasilan. Sedangkan orang yang pencari surga, setiap saatnya dia harus berpikir gimana caranya untuk mendapatkan tambahan ilmu. Kalau sering dapat tambahan ilmu, berkah hidupnya nanti Insya Allah. Hadis yang selanjutnya. Waqala alaih salatu wassalam. Mas'alatun wahidatun hal mu'min khairun min ibadati sanatin wa min itki raqabatin min waladi Ismail satu masalah, satu permasalahan agama yang dipelajari oleh orang mukmin itu lebih baik daripada ibadah setahun. Total ibadahnya kita dari kita lahir kalau digabungkan setahun ada enggak? Ada. Sehari ingat Allah berapa jam? Sehari kita ingat Allah berapa jam? Sedikit. Itu kita digabungkan yang mungkin yang umurnya sudah di atas 30 tahun belum cukup satu tahun. Tapi kalau mempelajari satu permasalahan bab ilmu, dipelajari, dikaji, itu lebih abdul daripada ibadah satu tahun. Ya, dengan kumpul di sini ini luar biasa pahalanya. Yang haji, masalah kosidah, ilmu tasawuf. Kemudian masalah kitab kalam salaf. Nanti juga ada pelajaran fikih. Itu sudah berapa, ini satu hari aja, satu malam ini aja, berapa masalah yang kita pelajari. Masalah dunia tadi sudah. Masalah malam hari sudah. Nanti ini masalah menuntut ilmu. Belum lagi nanti kalau ada masukan dari bab fikih. Belum nanti kalau ada tanya jawab. Tambahan-tambahan ilmu terus. Ya, ini kalau di total pahalanya insya Allah sudah layak menjadikan kita malam hari ini dapat malam Lailatul Qadar insya Allah. Dan juga bisa mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belajar satu permasalahan itu lebih afdol daripada ibadah satu tahun dan daripada memerdekakan budak yang mana budak itu keturunan daripada Nabi Ismail. Misalkan seperti itu. Berarti kan pahalanya gede banget. Wa warada anhu alaihi salatu wasalam annahu qala man talabal ilma takaffalallahu lahu birizqih. Rasulullah bersabda, niki bab rezeki niki penting niki. Yang utangnya banyak, dengarkan ini. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang jadi penjamin rezekinya. Makanya ulama, ustadz itu biasanya insya Allah kalau sampai utang-utang oh mesti ya lunas. Kenapa? Rezekinya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sayyidina Habib al-Imam al-Arif billah Abdullah bin Alwi al-Haddad. Hada takaffulun khasun ba'da takafulil am. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini tanggungan yang sifatnya khusus setelah tanggungan yang sifatnya itu umum. Allah kan sudah jamin kita semuanya kan. Wa ma min dahabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang melata di muka bumi ini ya manusia ya hewan, itu rezekinya ditanggung sama Allah, dijamin. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, jaminan yang di ayat tadi itu jaminan secara umum. Semua makhluk dapat. Yang nyembah Allah, yang nggak nyembah Allah dapat. Yang nyembah pohon, yang nyembah ringin dapat semuanya. Nah, ada lagi tanggungan yang sifatnya khusus. Khusus untuk orang yang mencari ilmu. Dari ilmu. Jadi yang mencari ilmu itu tanggungannya double. Ada tanggungan umumnya dia dapat, tanggungan khususnya dia juga dapat. Mudah-mudahan kita semua ditanggung rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanggungan yang khusus. Kemudian hadis terakhir ini insyaallah wa warada anna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Dikatakan sesungguhnya tidur atas dasar ilmu itu lebih baik daripada sholat atas dasar kebodohan. Tidur atas dasar ilmu ini bukan tidur waktu pengajian bukan. Ini gue kurang ajar nih gue. Ya, makanya saya kok maju di depan sini soalnya pengalaman kalau saya agak mundur tidak kelihatan yang samping sini, yang samping sana itu nanti banyak yang tidur biasanya. Ada masukan gitu. Dikatakan orang yang tidur atas dasar ilmu itu lebih afdol daripada sholat atas dasar kebodohan. Fa innal amila bi ghairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih. Jadi alasannya apa? Orang yang tidur atas dasar ilmu. Jadi tidur atas dasar ilmu. Niat tidurnya apa? Supaya kembali segar setelah tidur untuk bisa beribadah. Tidurnya aja niatnya sudah ibadah. Kemudian sebelum tidur wudhu dulu. Posisi tidurnya ngikuti sunnahnya Nabi. Lempeng kanan ini ada di bawah, kemudian madepnya ke kiblat. Itu tidur dengan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tidur atas dasar ilmu itu lebih afdol daripada sholat atas dasar kebodohan. Sholat atas dasar kebodohan itu gimana? Gak tahu tata cara rukunnya sholat, kemudian sholat. Ini pernah diceritakan ada satu orang. Ini orang ini mau menyendiri ibadah di gua. Di gua menyendiri. Sampai akhirnya masyarakat tahu ada orang menyendiri ibadah di gua. Masyarakat banyak yang ziarah ke sana. Nah, biasanya kalau orang agak majedub-majedub gitu, aneh-aneh gitu kan banyak yang sowan pasti. Orang zaman sekarang ini seneng sama yang aneh-aneh. Yang lurus-lurus tidak payu biasanya. Nah, itu ada orang di sana. Wah, ada sowan sana semua. Nah, sebagian sekali waktu ada para santri. Janjian yuk sowan bareng-bareng ke sana yuk Sawan ke sana, dilihat masih ibadah sholat. Selesai sholat, ditemui sama orang ini yang ibadah ini. Kemudian ketika nemu ini, orang itu pakai kalung. Pakai kalung. Setelah itu ketika ngobrol-ngobrol, santri ini, ini tanya, Pak Yai, ini ku yang di lehernya itu apa itu? Oh, ini kalung. Loh, apa yang dikalungkan? Ini, bangkai tikus. Saya dulu pernah nggak sengaja nginjek tikus. Saya merasa bersalah. Karena perasaan bersalah ini, tikus ini saya kalungkan setiap saya sholat. ini yang santrinya tanya, sudah berapa tahun? Alhamdulillah, 10 tahun. Alhamdulillah 10 tahun sholatnya harus digodok semuanya. Kenapa? Karena syarat sholat, karena syarat sahnya sholat tidak boleh membawa najis pada pakaian, badan dan juga tempat sholat. Nah, bangkai tikus itu termasuk daripada najis. Tidak sah sholatnya. Ini contohnya ibadah yang tanpa ilmu, akhirnya dia merusak kepada ibadahnya sendiri. Ini besok, insya Allah kita juga mengkaji masalah ilmu lagi. Mungkin nanti ada juga di sini juga disebutkan kitab-kitab yang biasa dipelajari oleh para pendahulu kita yang soleh yang tinggal di daerah Yaman Selatan, Hadramut. Itu rata-rata ngaji fikihnya itu kita apa-apa. Nanti insya Allah diterangkan semuanya sama Habib Abu Bakar Atos Al-Habsi. Mungkin bisa jadi referensi kita. Atau referensi orang yang sudah punya pondok. Misalkan mau nambah kurikulum mungkin bisa pakai kitab-kitab yang akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kalau enggak besok ya pertemuan yang akan datangnya lagi. Yang cukup ini dari saya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. belakang. Sorry gantian tempat sini nanti. Nah, ben kentok so foto stati sing anu. Soalnya di TV streaming ya. Alhamdulillah. Jadi supaya bisa dilihat. Alhamdulillah tadi bagaimana ilmu yang begitu luar biasa. Talabul ilm ini memang tidak mudah kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan, dia akan mudah. Kalau tidak sulit nanti. Jadi nanti dia tidak akan tidak akan menjalankannya. Alhamdulillah kita termasuk yang dimudahkan sama Allah. Oleh karena itu kita jaga bukan hanya di bulan Ramadan, setelah Ramadan silahkan di tempat ini Bustanil Asyikin ini setiap Jumat Ba'dal Asar sampai dekat Maghrib jadi jadi jam 4 sampai kurang lebih jam 5, seperempat atau jam 5, satu jam aja. Itu ada pembacaan, kira. Oh, setengah lima. Ya. Dikai jam 4, jam 4 sampai jam setengah enam maksimalnya. Ya. Ustaz Meriki, Ustadz Muhammad ini. Insya Allah. Itu ada kegiatan juga membaca Ihya Ulumuddin. Di sini silahkan yang mau hadir boleh juga tidak ada masalah. Cuman sore bagi yang kerja-kerja sore kan tidak bisa. Lah yang kerja bagaimana Beb? Yang kerja bisa tanya sama yang tidak kerja yang tadi ikut. Gue mau nengkon di situ tadi cerita apa? Oh cerita kan dapat pahala. Zaman Rasul SAW dulu sahabat-sahabat Rasulullah yang kerja itu nanti gantian. Kamu sekarang ikut pengajian sama Rasulullah dulu. Saya tak ngurusi toko kamu, toko saya dan toko kamu diurus berdua. Habis itu nanti setelah dia selesai, dia membawa cerita Rasulullah tadi menyampaikan apa. Besoknya gantian yang jaga. Itu orang-orang muslim dulu kok yang uno. Sekarang malah, Alhamdulillah tonggoku tutup. Kan gitu ya. Berarti saya lebih banyak rezekinya. Ternyata malah juga tidak banyak. Sama aja enggak bagiannya Gusti Allah yang bagi kok ya. Jadi tolabul ilim ini Nah, Masya Allah. Turunnya wong alim ini lebih hampir dibang sholatnya wong jahil. Soalnya wong alim ini turunnya mungkin kebablasan. Dia tahu bahwa sholat itu wajib. Jadi kok jamin mesti tangi setan orang mungkin godo wong kuwi. Yang digodo ki sing sholat malah. Ini mesti ini godon sing turu. Hei setan, godalah ini orang yang tidur ini. Supaya dia ketiduran, tidak bangun. Dia kebablasan. Tidak mungkin kata setan. Ini mesti tangi. Karena dia tahu ilmunya sholat. Kalau tidak sholat dosa tidak nen paham. Kalau yang sholat itu pura-pura itu yang sholat yang ngadeg pura-pura lah itu yang saya goda. Sebab jahil. Makanya orang yang alimi setan wedi. Haram godo ya. Lu ini masya Allah ilmu itu penting. Insya Allah penting. Ini kita ini <clears throat> buka ini sedikit buku yang kertasnya mau dibuka dulu. Nanti habis itu saya sorry ya. Doa ini adalah doanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi Sahibusim Simtud Durar. Okay. Ini doa tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya bacanan. Bahasanya bahasa Arabnya sulit Habib, tidak bisa ini. Gimana ya Habib bahasa Indonesianya? Saya bahasanya Indonesia sulit juga Habib, tidak bisa baca Habib. Kempitan. Doa kempit. Ya Allah, ini semua isinya doa. Kabulkan Al-Fatihah. Diterima sama Allah. Allah itu luar biasa. Namanya doa kempit. <laughs> Orang-orang haji dulu nih saya bingung tidak dapat itu petunjuk-petunjuk Manasikan dulu. buku ini kandel-kandel sak gini dikalungke buka buka ini kan sulit. Kadang orang tua barang kan baru bis bis bis bias ya ketendang wong bas bis bas bis. Baru muter mesti bas bis bas bis. Tendang wong lah daripada ketendang-tendang dan mumet tidak bisa baca kempitan wae. Ya Allah Gusti. Niki sedaya donga masyaallah. Kula nyuwun mangkabulaken Gusti Al-Fatihah. Wis mulai tenang. Wong paling enak wong ngono Itu malah justru kadang mungkin orang-orang seperti itu kabul dongane. Sebab apa? Ikhlas. Lah yang gini ini kadang malah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Oh, ya. digemak gemakan Alah gara-gara sing teko wong sugih kabeh maksudnya. Jadi sapa ngerti wong sugih itu nanti terus kocek kantongnya dibuka. Iya. Yeah. Allahumma. Ya lah kayamu. Jadi bagus bukan tidak bagus membaca itu lebih bagus daripada tidak. Tapi kalau sudah tidak mampu, jangan tidak baca sama sekali. Makanya contohnya tadi Ustaz Ansori kemarin mengatakan orang yang sholat itu loh. Orang yang sholat itu, kalau sudah tidak bisa baca fatihah, tidak bisa ini, yo ya mandek mingkem selama surat fatihah itu. Allah Akbar. Meneng apa Fatihah biasanya berang menit Ya, paling tiga detik. Allahu Akbar. Tidak bisa baca kok. Apa terus Allahu Akbar. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami adalah hambamu. Allah. Sholat model anyar. Dan seperti ini di Indonesia payu loh. Indonesia ini luar biasa. Kapiin wong. Dari apinya sampai kaya stres sampai. Ada dulu siapa sing ngaku nabi mikut. Ada yang sholat pakai bahasa Indonesia mikut. Lo yang mikut bukan orang-orang bodoh loh. Wong-wong pinter. Wong pinter-pinter Gus kare kok ndelik nengin kene mangga Monggo Gus. Ya, bebas niki, monggo Gus. Nek jenengan tan mereka mangga Jawa Gus. hutan <laughs> malah mumet aku.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 Subhanallah. Ya Allah, jadikanlah kegembiraan dan kebahagiaanku dalam taat kepadamu. Selain ketaatanku kepadamu, jangan kau jadikan gembira. Loh, hebat dah. Gembiranya ini hanya taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikanlah segala urusanku dalam keridoanmu. Semua urusanku ada di dalam ridomu. Kalau diridhoi Allah itu semuanya enteng. Tapi kalau tidak dapat ridho, ratu abun. Allahumma ya alim biha. Ya Allah yang maha mengetahui segala keadaanku. Dan yang mengawasi segala niat dan isi hatiku. Kabulkanlah segala hajatku. Dan ampunilah segala dosa dan kejahatanku dan maafkanlah segala kesalahan dan kekeliruanku. Dan terimalah segala perbuatan baikku. Maafkanlah dosaku yang lampau dan yang akan datang. Dan tuliskan namaku dalam daftar para pemimpinku. Pemimpinku di sini maksudnya guru-guru mereka, para wali-wali, ya. Maksudnya nama saya ada di hatinya wali sana. Tulis di dalam hati mereka-mereka supaya kalau Allah menurunkan rahmat untuk mereka, kita dapat bagiannya. Itu memang kalau kita dicintai wali, wajar wali mesti tersno. Kalau sopowi di tersnani. Cuman ya kita ini cinta sama wali itu pasti wajar. Tapi kalau wali cinta kepada kita lah itu yang kita harus cari. Wah kita cinta sama wali tapi tidak dicintai wali percuma. Jadi bagaimana supaya wali itu cinta kepada kita, dipautkan hati kita kepada hati wali-wali itu. Dan tuntunlah ke aku ke jalan, tuntunlah kami ke jalan keselamatan keselamatanku dalam hidup dan matiku. Ya Allah, aku sangat mengharap pemberianmu, mendambakan keridoanmu, berserah diri pada ketetapanmu. Maka catatlah aku sebagai salah satu walimu, dan bimbinglah aku ke jalan hidayah, di dalam ke jalan hidayahmu, dan susulkanlah aku ke dalam kelompok pilihanmu. Awak dhewe iki termasuk mutakhirin. Wes keren-keren istilahnya. Disusulkan kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita. sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Yang akhir ini qalil-qalil itu makanya ada Allah ja'alna minal qalil. Maksudnya qalil yang akhir sih mau mau. Ya, jadi sebagian orang-orang juga mengatakan karena saya ini organisasi saya ini termasuk minal kolil kimau. Karena orangnya sidik. <laughs> ini kolil bukan masalah kolil menung suhanun. Ini, iki kolil tentang bagaimana wali-wali Allah, kolil orang-orang yang betul-betul sidiki. Habib Ali mengatakan i'rifil haq lil haq wasluk ma'ahum. Ahlil haq ini sekarang sulit. Makanya tadi diceritakan di sini zaman Ustaz Muhammad tadi. Wong sing aneh-aneh malah ditiru. Mendatangi wali ada wali yang rada aneh sing ditiru iki sing aneh tok. Kadang wali itu ya, wali itu kadang membongkar rahasia orang yang dihadapi. Iki wali tenanan lagi. Bukan wali songo, apa wali apa wali-wali kukun ini. Ini wali seperti wali songo, seperti wali-wali terdahulu. Ini mereka itu kalau anu kadang dibongkar di depannya itu dengan amalia kadang. Jadi ada satu orang itu mimpi, mimpi gurunya, gurunya pakai celana pendek. Tidak pakai baju, telanjang, celana pendek. Pagi-pagi dia heran, waduh ternyata guru saya sesat. Dia langsung mengatakan ternyata guru saya sesat. Dia datang sama gurunya, Pak Guru minta maaf. Saya ini tadi malam kok mimpi Pak Guru itu celana pendek, ini gimana Pak Guru? Katanya gurunya, itu adalah hati kamu terhadap diriku. Karena sangka kamu kepada saya jelek ya jadi ini kaya ngono kuwi. Tapi kalau sangka kamu baik kamu tidak mungkin mimpi itu kowe udu aku lho maksudnya. Kowe iki sing rusak. kata dhek <laughs> iki mau tandane kowe iki sing rusak. Ya sing rusak itu. Jadi itu insyaallah doa seperti ini doa yang luar biasa kita lakukan dipautkan hati kita kepada para wali-walinya nengke. Ini sak mampunya. Syukur-syukur habis sholat dalam sholat isya sama sholat subuh do atau sholat subuh do tidak apa-apa oh syukur-syukur tidak bisa bagi luru separuh maco siang separuh maco bagi orang apa aku reso jadi dikulinake nanti kan ada kan sudah biasa ya rombana atau rombana sudah kulino ini dikulinake suwi-suwi gua apa dalam majelis ini para salaf kita dulu itu nengongkon wongkon ngapal ke sulit tapi dijak bocor bareng-bareng suwi-suwi apal dewi ini kan maca dulu mang tinggal zaman-zaman riyen niku ten masjid-masjid itu tidak ada rukun Islam, rukun iman itu tidak diajarkan langsung dengan puji-pujian. Ngenteni sholat maghrib puji-pujian, rukun Islam. Gitu kan kadang ada rukun iman. Sampai anak-anak bayi-bayi ki apal kabeh gara-gara pujian. Lah saiki disedek-sedeke. Jadi orang mungkin apal kuwi apale apa jadwal sepak bola. Nanti malam siapa sama siapa paham apa, sudah punya jadwalnya. Bahkan jadwal itu nek perlu ditasukkan dalam hati. Tahun 2014 akan terjadi satu sepak bola perjumpaan antara Liverpool dengan paham nggak mana kipe. Tapi kalau sudah urusan bangsa ngurusi bangsa ilahi ilas tulit mesin mesin saya kiki mesake kesian. Ada orang muji-muji yang ngono syirik, tidak ada tuntunan zaman Rasulullah. Nganggo mic iki zaman Rasulullah ya orang enak. kau iki nganggo mic barang apa? Pedoten micmu kuwi. Lo itu kan untuk mengerahkan suara supaya orang dengar iki ya padha kupingmu ben gendenger. Bari orang kuping buntet ini. Lah masjid yang gerbaratan rampung adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya enten ana ta wong sing wetenge kembung-kembung kuwi. Paling orang ngenteni. Lah ngenteni daripada nganggur kan enak Niki imami wonten mriki Masjid Maryam niku. Enten masjid. Masjid ing liyane sirik lah masjid apa. Lha ora apa-apa. ngono sing ngrungokke uh iki wis arep salat. Lha mudeng. Oh berarti wis santan delah tangi iki kok pas puji-pujian. Berarti iki wis santan. Enek ton, enek tengere. Ora ngono langsung tangi fi sadan behudung. Orang mudeng tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Loh, kok wis komat? Perundul, perundul, perundul. Akhirnya ketelan. Tapi nek enek pujiannya kan Oh mudeng ini belum sudah dan berarti belum komat ngenteni weteng sing mulus-mulus iki. Nek subuh ya kayu ya qayyum la ilaha illa anta. Lu ngenteni iki mbok ngaji. Ngenteni kok ya kayu ya kayu ya kayu ya qayyum Loh <laughs> ya. Kowe iki ora mudeng drun. Ya hayya qayyum ku ya sing sing ngajari awake dhewe iki Rasulullah. Al-Qur'an ki sing nampa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngajari kowe iki wiritan iki maca iki maca iki. Lah kok mbok salahke. Lah kowe iki mudeng apa to drun? Apa kira-kira ya hayya qayyum wong sing maca kuwi ora ngaji? Sing ngaji gara awakmu tok. Mang tanglet ini. Ya ya deres ya ngaji. Komplit malah jenengan ndak komplit nggih. Itu. Jadi tunggu. Syukur-syukur ini rampung. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Susi nyeneng ke enak. Eh, insyaAllah diamal ke. Diamal ke. Sak mampu ni. Nek lali dosa betul. Buatan. Kadang ada orang tadi diserahkan tanya sama saya. Habib saya ini mengamalkan satu amalan. Eh, tanyanya beliau bukan tanya masalah ini. Tanyanya habis sholat, rampung, assalamualaikum, assalamualaikum. Dut. Ngentut. Kira-kira saya ini boleh tidak berdoa tanpa wudhu. Tamu orang pompo, Sing ora entuk ini solat salat ngentut batal. Tapi habis sholat terus rampung sholatnya Arab Donga seperti kita misalnya di pasar. Kebetulan sudah segolan laki perempuan misalnya ke segol rono ke segol rene. Mau belak mau apa namanya di situ kita ndelalah pasar sepi mau doa. Dadak ngenteni wudhu sik ning masjid agung. Wong kuwi nggone klewer misalnya ngono. Kan tidak usah dungu bismillah. Afdolnya doa dalam keadaan wudhu ini lebih afdol. Tapi ini tidak, anu, ini tidak masalah. Dan kadang juga, Bib, kalau tidak doa kira-kira saya dosa tidak loh. Ini tidak ada urusan dosa dan tidak dungo Karena murah dungo murah popo. Ya. Jadi kadang jangan nanti kalau orang dapat amalan doa itu katanya wajib, orang wajib. Didoakan supaya jadi sing insya Allah. Allahumma ja'al atau taatika farahi wa sururi. Nah setelah dungo ini atau sebelumnya Mang Waos Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq ping sepuluh. Baca sepuluh kali aja. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Insyaallah kabeh yang tertutup itu terbuka nanti buat kita. Semuanya terbuka, rezeki terbuka, kenikmatan terbuka. Kabeh motor sing biasa delok maksiat ditutup ganti motor delok Quran, dibuka oleh Allah. Jadi manfaat kabeh. Kuping jadi manfaat, semua manfaat terbuka. Waftah minal khairi kulla mugla. Sing api-api semuanya terbuka. Sing elak elek nutup kabeh orang nek orang ora nongol wira Arep nongol kampleng nggih. Eh, waduh. Tidak boleh. Lah ini waftah minal khairi kulla mugla. Ping sepuluh Jangan berharap terus rezeki ini lancar orang sang ngurusi rezeki. Ngamal iki udah masalah golek rezeki, ngamal iki nyedai sing rezeki. Amalan itu bukan mencari rezeki, amalan itu nyedai sing rezeki. Nek wis cedak karo sing rezeki, Jaluk apa wae karo i, insya Allah mesti dikai. Udah ya. Ah ngono aja. Wah, alhamdulillah aku untuk ijazah suka bisa. Ijazah ini datangkan rezeki. Dilalah malah sesuk kehilangan sepeda motor. Waduh lah ini gimana Habib? Katanya mendatangkan rezeki kok hilang sepeda motor. Lalu uang jenengan syukur gelengan hilang sepeda motor. Minggu itu telu betul papat malah. Ada lho orang yang kehilangan sepeda motor malah dikijoli loro. Anyar kabeh sing si anyar sing si anu dikasih. Kehilangan sepeda motor, kehilangan ini. Allah kalau sudah membukakan tidak sulit. Tidak usah, tidak usah mumet dah.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 Zakat fitrah. Nah, mungkin niki memang nyedak-nyedaki waktunya wajib atau waktu kewajiban kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim yang mampu dan hidup di sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Jadi zakat fitrah niku wajib kangge tiang muslim. Sing nun muslim nggih wajib mestinipun. Ing dalam setunggalipun kitab-kitab niku dijelasaken ngeten. Leknun muslim itu tidak kewajiban zakat, tetapi kalau dia punya budak atau punya rewang wong muslim sing ora dibayar tapi diinguni. Umpama nggih ngapunten nggih lek niki umpamane tapi naudzubillah mugi-mugi wonten wonten. Kados tiyang ingkang ingkang dereke para kiai. Dados khodime kiai niku ora dibayar. Tapi ingune petak dinteni derek yaine. Lah niku sing wajib zakati sinten nggih kiyaine niku. Nah niki diwalik, naudzubillah muga-mugi boten wonten niki. Kok wonten tiang derek wong kafir, jadi pembantu wong kafir ora dibayar, gor inguni tok. Lah niku sing kewajiban zakate nggih wong kafir wau niku. Nggih yang mampu yang mampu niki mangke kula jelasaken teng wingking dan hidup sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal pun ngeten tiang ingkang kewajiban zakat utawa dizakati dalam zakat fitrah niki wonten tiang sing kewajiban ngedalke wonten tiang sing kewajiban dizakati niku orang yang kewajiban di zakat niku kalau menangi Ramadan yo ya menangi Syawal. Dalam bulan Komariah atau bulan tahun Hijriyah niki pergantian tanggal niku dihitung ketika melebeti pun maghrib. Terus lek pergantian tanggal Hijriyah niku masuknya tanggal itu ketika waktu maghrib. Dados umpamane nggih niki diwau dinten Sabtu malam Ahad. Dados Ahad dalu niki malam niki gadahipun Ahad binjing. Nggih. Dalu niki niki pun Ahad binjing. malam disebut malam Ahad. Tapi lek tanggalan umum niku pergantian tanggal dihitung ketika jam 12.00 terus e. Dados bengi niki dibagi loro. Maghrib tekan jam rolas niku pun Sabtu, jam rolas tekan isuk niku pun Ahad. <laughs> Nggih wonten itu niku. Lah Orang yang kewajiban zakat fitrah itu menangi Ramadan dan menangi Syawal. Tegesipun nopo umpama hari ini hari terakhir di bulan Ramadan, piyambakipun urip niku tekan maghrib. Iji urip, iki wajib zakat fitrah. Kenapa? ini ku Ramadan ya mesti menangi gitu. Maghrib dek iji urip berarti menangi syah, Syawal. Kalau ada orang yang tidak menangi kali-kali, ya gur menangi salah setunggal tok, niku boten kewajiban zakat fitrah umpamane wonten tiang tanggal terakhir di bulan Ramadan jam sekawan sonten niku sedo. Maka tidak wajib zakat. Kenapa? ora menangi bulan Syawal. Apa menih mati pertengahan Ramadan wis babar pisan boten wajib. Atau ada anak yang lahir setelah maghrib. Wonten tiang lahir ke bibar maghrib Pripun anak ini di zakat fitrah nopo boten? Boten. Amargi nopo Boten menangi Ramadan. Piyambake pun lahir di bulan Syawal. Nah, sing kedah diperhatikan pergantian tanggal dalam bulan Hijriyah niku Maghrib. Faham ya? Saat pun tiang ingkang kewajiban zakat fitrah niku mampu Mampu di sini adalah mampu mempunyai harta melebihi harta niki ngapunten nggih, boten sekedar duit. Eling-eling harta niku boten sekedar duit. Satu kelebihannya dia ke, punya kelebihan untuk kebutuhan dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya pada siang hari raya dan malam hari rayanya. Dia punya kelebihan untuk mencukupi kebutuhan yang wajib ia keluarkan. Umpamanya gadah kulo gadah putra. Untuk hari esok kulo sanggup maringi daharan pun wonten sampai malamnya. Juga saya punya kewajiban memberi pakaian untuk anak-anak yen pun gerah nggih wajib ngobatke. Intinya seluruh kewajiban orang tua terhadap anak itu sudah ada untuk hari esok. Dari mamane sedinten telas beras sekilo mamane. Nggih pun wonten sekilo. Lauhipun umpamane sing wajar 20.000 nggih pun wonten ngeten niku itu satu item dari dia dikatakan mampu sudah ada. Yang kedua, dia punya kelebihan ya pun saya untuk nomor dua niki terdapat khilaf di bawah sampun gelotang tangletke. Dia punya kelebihan dari hutangnya meskipun belum jatuh tempo. Niki kula bawah teng kitab Al-Baijuri niku teng meriku wonten keterangan ngeten. <clears throat> Imam Nawawi nggih niku mufti dalam mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Minhajnya mengatakan syarat orang wajib zakat itu kalau sudah lebih punya kelebihan dari hutang. Tetapi dalam kitab Majmu' dan kitab Majmu' itu adalah kitab yang terakhir yang dikarang oleh Imam Nawawi itu tidak diwajibkan lebih punya kelebihan dari hutangnya. Lah hemat kula sing kula atih mireng saking para-para kiai niku yen wonten perbedaan antara minhaj dengan majmu' maka yang paling utama itu adalah majmu'. Kenapa? Karena majmu' ini kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Nawawi. Mula niku syarat niki wau tak tanglet teng Habib Muhammad pripun niki Bib wonten dawuh ngeten. Nggih mangke dijelasaken mawon napa wontene ngeten bahasane. Dados maksude ngeten. Kok umpamani tiang gadah utang. Maka lek dikrus hartane niku asetnya dia niku lek dihitung kok ngasih telas min umpamani atau yo ya min yus nol nol lah umpamani maka itu dianggap hartanya tidak mencukupi terhadap hutangnya. Lelek ngasih ngiten niki, maka terjadi perbedaan tadi. Apakah wajib zakat atau ora? Karena tiang sak niki ini ngapun tenge, Wonten tiang gajah utang tapi janjinya sugih. Nge. Lha sak niki ini kan ngapun ten, wonten tiang gajah utang tapi sugih. Nek tanglet ngopo mu nggih tapi kreditan. omah mobil ya mewah ya kreditan napa-napa lha niki janjine lek kaya-kaya sugih tapi diutangkan kan ngeten ya ana wong di omah tenanan ora kredit tapi ngapunten sertifikate nembe sekolah ngurung metu-metu ya mobil ya ditumpaki PKB ini ya lagi sekolah Lah niki yen wonten ngeten niku baru dikrus kira-kira asetnya dia dengan hutangnya niku bagaimana? Lek jek luih kathah asete niku berarti jek duit turahan ngeten lho. Saka utang utangi. Nah, lek pun dikrus piyambake pun nangkung kathah utangi timbang asete baru ada perbedaan pendapat ataupun dawuh saking Syekh apa Imam Nawawi nggih niku lek teng keterangan kitab Minhaj boten wajib zakat, tapi lek munggu kitab Majmu' wajib zakat. Halah hemat kula nggih wajib zakat <laughs> mawon lah. Zakat fitrahan kok gedhe kok. Ya. Pun nggih, saged dipahami mugi-mugi nggih. Dados hitung-hitungane kados dik wau niku. Yang ke terakhir dikatakan orang itu dikatakan mampu apabila dia punya kelebihan untuk rumah dan pembantu yang layak untuk dirinya dan istrinya. Piyambai pun gadah sing dinggo yup-yupan kanggo piyambai dan keluargane. Gadah meriki boten mesti hak milik nggih. Yang penting ada, walaupun nggih ngontrak niku nggih tetep diarani uang gadah griya walaupun ngontrak. Jadi intinya dia punya rumah. Lelek ngasih butuh wonten griya teng nyusur jembatan umpamane. Utawa nggegor nempel teng pinggir dalan umpamane. Niku baru tidak wajib zakat. Jadi intinya ada tiga item. Dia punya kelebihan untuk kebutuhan sehari semalam esok hari. Dan punya rumah dan yang lain-lain untuk kebutuhan hariannya. Ya. Zakat fitrah niku untuk wajib pun, nggih. Yang wajib dizakati adalah dianya sendiri dan orang yang wajib ia beri nafkah. Jadi kata kula, kula niki gadah kewajiban memberi nafkah putra-putra kula, garwa kula. Maka saya wajib mengeluarkan zakat saya dan untuk anak-anak dan garwa kula. Lek wonten tiyang sepuh kula sing pun boten saged nyambut damel, pun boten saged napa-napa, ya iki kewajiban dari anak itu, maka ia pun juga wajib mengeluarkan zakat fitrah tiang sepuhipun. Pun yang wajib dikeluarkan dari zakat fitrah adalah berupa makanan pokok mayoritas penduduk daerah setempat. Makanan pokok penduduk mayoritas setempat. Nggih kados teng mriki niki nggih mayoritasipun pun ngangge sekul nggih beras. Walaupun nggih wonten tiyang setunggal sing daharani boten beras wonten. Kula gadah rencang pondok gumun kula. Ket walit niku daharani mie goreng tok, mie goreng, mie godhok, mie goreng, mie godhok. Angger sekul ngeten niku mesti mutah. Lah kula iki gumun lek sekul mutah tapi lek ketan boten. <laughs> ya Allah. Wong ya lemu. Dados selain niku pripun nek makanan pokoke mie, mie ngeten niku instan ora diitung, ora mayoritas niku. Mane wonten teng setunggaling gen ana wong ya darani gedang terus piye iki? Ya wong ora diitung an-nadir kal ma'dum wong longkoi kaya ora ana ngene ya. <laughs> Nglong di gue perhitungan. gue lek terjadi ini piye? orang mung siji kita, ya wis perlakukan khusus kita. Ukuran zakat fitrah adalah satu sok yaitu lek teng koma tujuh lima kilogram. Lek teng dua fotokopinan niki lima kilogram. Rong kilo pitung on setengah. Tetapi amargi kita niki sering mireng zakat fitrah niku pinten. Biasane umumi rong kilo setengah. Lah ngeten nggih umumi nggih. Mula niku kula nukil menurut fuqaha Hijaz itu adalah 2,175 kilogram. Rong kilo sak. On, rong on kurang seperempat. Wah repot ngitung ini menurut sing umum sing kula nukil saking Dr. Mustafa nggih niku sing nyarai untuk memberi catatan kaki daripada kitab terhib, wa Tarhib dalilnya kitab Fathul Qorib niku 2,4 kilogram berarti rong kilo petang on menurut Imam Abu Hanifah lah niki delapan on. Nih petang kilo oleh Abu Hanifah. Lah mungkin ini sekilas kenapa kok yo beda-beda ulama ing dalam nakar sok. Satu sok niku janjani niku ukuran takaran. Satu sok itu adalah ukuran takaran. Gatos satu liter. Jenengan lek satu liter ngertos nggih. Satu liter niku ukuran. Sakniki suara sing nim-nim ora patek kenal, ora tau tuku ngopet. Lek tumbas lu ngopet ini kan sak liter nggih sak minten niku, long liter nggih sak minten niku. Lah, ketika beras umpamani niku sampun diliteri. Kemudian dipindah pada ukuran timbangan, niku ya mesti benten-benten beras niku. Kenapa? Karena kandungan airnya benten-benten. Dados beras Klaten karo beras teng ini niku sama-sama satu liter, tapi ketika ditimbang ini ya mesti hasilnya berapa onnya niku benten. Kenapa? Sing siji kering banget, sing jini jelas. telas. Lah sing jek telas niki ukurane abot. Lek sing pun garing ukurane enting. Mula niku ulama tadi dikatakan ada berapa pendapat Nggih, langkung atos-atosipun lek kula sing kula atih mireng saking para-para guru lan kula usahake untuk ngamalke lek ngedalaken zakat fitrah niku 3 kg. ngeten mawon. Golek 2 kilo setengah niku repot. Melih-melih mangke sing dunggu timbangan sing ora patek pas. Ha niku repot. Wis 3 kg, kalah-kalah umpamine sudah sithik ya nggih sik nengah-nengahi ngeten. Bagi orang yang lebih hartanya tapi belum mencapai ini sob seperti hanya 2 kg, maka tetap dilakukan zakat sebagai sebagai zakat fitrahnya. Makin ngeten. Lek wonten tiyang <clears throat> sing janjani untuk mengeluarkan zakat fitrah niku kalau seluruhnya tidak mampu. Wah anake rolas. Mbamane. Jadi dia iso ngedalakan zakat fitrah niku kanggo wong limu tok. Lah piye ya didalakan tiang limu niku Dan yang perlu diperhatikan nggih, tiang jika diarani mampu niku walaupun hasil pemberian orang lain. Jadi hati-hati biasanya malam id niku kan kuatah tiang sing miskin-miskin fakir niku diteri beras. Nggih. Akhirnya nangomai ngantos limang kilo, limulas kilo. Lah niku walaupun hasil pemberian zakat dari orang lain, dhek lak pun mampu niku. Pun gadah turahan. Yo dhek iya wajib ngedalakan zakat. Di walaupun hasil pemberian orang lain berasnya itu lek pun turah untuk satu hari satu malam, DI pun dianggap mampu dengan catatan itu pun gadah sing dinggo yub-yuban Dados nggih kedah ngedalakan zakat fitrah dinda. Insya Allah bijing diterusakan Toto coron yang ngedalakan zakat fitrah kata nopo terus dipareng kita sinten kemawon Insya Allah bijing diserahkan wallahu a'lam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tolong diperhatikan bab zakat fitrah ini sebab banyak orang yang kadang belum paham jadi besok biar diperjelas lagi kalau jumlah tadi sudah jelas insya Allah dari makanan sehari-hari kita beras 3 kilo. Nah, besok bagaimana untuk mengeluarkannya, siapa yang berhak untuk menerimanya, dan bagaimana nanti ambilnya terus sampai akhir nanti majelis. Diperhatikan, terutama yang menjadi amil-amil ini di masjid-masjid, di, kampung-kampung. Jangan nyepelek kebab zakat ini. Karena kita diamanati ya. Insya Allah itu aja. Nasinya supaya dibagikan silahkan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ya karim ada pengumuman uh, hari Senin malam Selasa insya Allah di Gandean di pondok Darul Karomah di tempat Ustaz Sofwan ya InsyaAllah kita ada acara jam 9 di Pondok Darul Karamah di tempat Haji Sofwan. Di situ insyaAllah besok ada acara Khatmul Quran. Khatmul Quran di gandean belakang SMA 3. Belakang SMA 3. Ya, acara jam 9. InsyaAllah nanti jam 9, jam 11 wis mulai rene. Ya, harap diterus ke rene. Ya. Besok malam itu saya ada acara juga di Kelaten. Kelaten hari jadi Kelaten bersolawat. Mulainya kapan? Jam setengah wolu. Baru sholat terawih langsung nih. Biasanya pemerintah ini sholat terawih sebelas tak. Jadi bismillah jam mana? Sebelas langsung acara ngoten nggih. acara acaranya mau ikut acara sana silahkan. Dari sana langsung rene monggo silahkan. Ya besok malam di Klaten. Besok lusa, Senin malam Selasa di Gandean di belakang SMA 3. Insya Allah diharap kehadirannya. Okay. Ashadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udhu bika minan nar. Ashadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم mari kita niat puasa sama-sama nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri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 Alhamdulillah. Acara demi acara telah selesai. Kunduri pun dari akan suka Alhamdulillah saat ini pukul 2 lebih 35 menit. Ah, lebih 25 menit. Pujuh 10 menit. Ya, bagi yang di rumah masing-masing silahkan mempersiapkan sahur. Bagi yang mau sahur di sini silahkan, yang mau dibawa pulang silahkan. Sekali lagi pesan tanpa ada salam-salaman. Eh, kesalamannya terakhir, Be. ini terakhir. Ya, bismillah. Jazakallah khair wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.